Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya al asy Abdul Rahman bin Nasir al sadi rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Setelah kita kemarin menyelesaikan pembahasan masalah Qur'ah itu undian sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Nah, pembahasan tersebut adalah kata beliau, "Man adda an khairihi wajiban bi niyyatir ruju' alaih raja'a wa illa fala." Ini upayakan pahami baik-baik karena di dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang ada seperti ini terjadi. Apa itu? Barang siapa yang sudah menunaikan kewajiban orang lain tapi dia niatnya untuk dikembalikan kepada dia maka harus dikembalikan. Wa illa fala. Jika tidak maka enggak perlu dikembalikan. Contohnya ini nanti berkaitan masalah hutang. Antum punya hutang di warung 1 juta. Ternyata datang orang muslimin, dia membayarkan hutang antum. Paham ya? 1 juta tadi itu, nah barakallahu fikum, antum apa? 1 juta tadi itu dibayarkan orang lain, tapi orang lain ini bayarkannya itu niatnya nanti tetap dibalikkan itu loh. Kamu cuman bantu, bantu sesaat saja. Bantu melunasi hutang tapi nanti apa? Nanti uang tersebut dibalikkan lagi kepada pemiliknya. Maksudnya yang bantu tadi itu. Paham Biasanya kan kalau kan ada dua kemungkinan, orang bayarkan hutang kita itu kan dua kemungkinan. Bayarkan karena ingin tabarruk yaitu bersedekah atau ingin berinfak atau ingin menyumbangkan hartanya, itu berarti kita nggak perlu balik-balikkan lagi. Ada orang yang bayarkan hutang kita karena mungkin apa mungkin dia kasihan kalau kita itu ditagih-tagih hutang sama orang tersebut. Tapi dia ada niatan nanti uangnya itu dibalikkan lagi gitu loh. Nah, itu nanti wajib kita balikkan. Taruhlah sekarang antum hutang di toko sebelah, toko pojok lah. Hutang 1 juta. Datang orang ikhwah kita, bayarkan hutang dari 1 juta tadi. Nah, barakallahu fikum bayarkan. Tapi dia ada niatan Niatanya, niatannya itu nanti 1 juta itu dibalikkan lagi ke dia. Nah, saat itu antum sudah clear, sudah enggak punya hutang lagi toko pojok sudah. Tapi antum mengembalikan hutang tersebut kemana? Mengembalikan uang tadi kepada orang yang sudah membayarkan hutang tadi itu. Itu kalau niatan. Niatan balik harus balik. Tapi kalau dia enggak meniatkan balik untuk bersedekah, eh, menyumbang, paham ya? Nah, barakallahu fikum sedekah itu berarti enggak dibalikkan. Paham belum ini? Ayo kita lihat. Man adda an ghairihi wajiban barang siapa yang menunaikan untuk orang lain kewajibannya biniyatir rujuk' alaih dengan niatan tetap kembali kepadanya rojak maka wajib dikembalikan wa illa falah jika tidak ada niatan maka enggak perlu dibalikkan kalau Allah taala Allah taala berfirman fa in arda'na lakum fatuhunna ujurahun apabila mereka menyusui kalian maka berikanlah untuk mereka ujurahun upah-upah mereka paham ya upah-upah nah barakallahu fikum atas apa menyusui tadi itu Li anna ujratar radha' 'alal ab Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan yang namanya upah ya, untuk susuan tadi itu, nah diwajibkan kepada bapak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya kan otomatis kan orang kalau misalkan taruhlah dia eh, anaknya itu baru lahir kemudian posisinya dia ingin menyewa orang untuk menyusui anaknya. Itu bisa. Tapi dia nanti masih tetap ngasih upah kepada perempuan yang menyusui anaknya tadi itu. Sebenarnya seperti itu. Faida arda'atil um atifla lahu faqad qamat anhu biwajibin. Apabila seorang ibu sudah menyusui seorang anak, ya, seorang anak miliknya, maka sungguh nam seorang ibu tersebut telah apa? Nah barakallahu fikum, nam telah melaksanakan kewajiban tersebut. Eh, fa tarji' bil ujrah 'alal ab. Maka Nah, seorang ibu tersebut akan apa? Akan kembali dengan membawa apa? Membawa upah yang diwajibkan dibebankan kepada bapak dari itu. Maksudnya ada semacam imbalan atau upah untuk intinya keperluan seorang wanita atau perempuan yang menyusui tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Naam, karena dia ada niatan untuk dikembalikan enam mungkin hartanya atau semisalnya. Kita lihat contoh yang lain. Wa misal dzalik contohnya man anfaqa 'ala zaujati ghairihi aw auladihi nafaqah alwajibah. Orang contohnya adalah orang yang menginfakkan ngasih infak kasih nafkah kepada istri orang lain atau anak-anaknya orang lain sebuah nafkah yang wajib. Paham ya? Jadi contohnya gini. Ada seorang ibu sama anaknya ditinggal pergi suaminya kerja di Saudi. TKI lah, contohnya e, TKI gitu. Akhirnya ada ikhwah ini yang nyantunin anak dan istrinya tinggal pergi oleh suami tadi itu. Ngasih makan, ngasih nafkah. Nah itu kalau dia meniatkan untuk balik, nanti suaminya kewajibannya apa? Suami yang di sana itu mengembalikan semua yang sudah diberikan tadi itu. Tapi kalau dia niatnya sodakoh, eh, bertabarruk, menyumbangkan hartanya, jadi nggak ada, dikembalikan lagi. Paham salah ya? Eh seperti itu nah barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Apa kata beliau? Aw alaman tajibu alaihi nafaqatuhum minal mamalik wal bahaim wa nawar rujuk raja. Atau seseorang menginfakkan nah barakallahu fikum sesuatu yang memang sudah kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada mereka seperti mamalik, budak, wal bahaim, binatang ternak, eh, wa nawar rujuk tapi dia meniatkan apa? Untuk dikembalikan uang tadi itu untuk untuk dikembalikan nafkah tadi itu rojak maka akan dikembalikan karena niatnya dia bukan tabarruk ngasih cuma-cuma itu bukan bukan tabarruk untuk ngasih sumbangan itu bukan tapi niatnya cuma bantu sesaat saja seperti itu nah wa khususan idza kanatil ain biyadih terlebih-lebih lagi kalau bendanya itu berada di tangannya nah kal murtahin wal ajir wa nahwihim seperti murtahin murtahin itu adalah orang yang memegang barang e, barang apa namanya itu namanya barang barakallahu fikum gadean. Nah, barang gadean. Wal azir orang yang megang kontrakan atau barang sewakan. Paham ya? Seperti itu. Nah, seperti itu kan otomatis kalau ada orang misalkan memberikan nafkah dengan cara eh, meniatkan untuk kembali nafkah tersebut kepada dirinya, ya, hukum asalnya nanti dibalikkan. Seperti itu. Nah, wa kadzalika man adda an khairi dainan sabitan alaihi li gharimihi falahu ar-ruju' idza nawar ruju' Seperti itu pula barang siapa yang membayarkan hutang orang lain yang sudah menjadi kewajibannya, kewajiban orang yang hutang tadi itu ya. Dikarenakan gharim karena dia sulit untuk membayarnya, mengembalikannya, falahu rujuk Kemudian dia pengen uang tadi yang dipakai untuk membayarkan tadi balik, Nam idanawa arrujuk kalau seandainya dia meniatkan untuk balik, tetap balik. Paham Dikembalikan dari setelahnya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada niatan ketika dia bayarkan hutang orang lain itu ada niatan untuk kembalikan, nam dikembalikan harta tadi itu, maka apa? Maka dikembalikan. Nam ya, maka di, dikembalikan. Mahum soalannya ya? Ayo na'am. Kita lihat sini Fa fi hadil masail at-tabarru' ini penting. Kalau dia meniatkan dalam permasalahan ini tabarru', tabarru' itu tabarru' itu maksudnya adalah memberikan cuma-cuma. Sumbangan. Nah, enggak ada niatkan balik ya, sumbangan. Nah, memberikannya cuma-cuma. Ya, kalau dia meniatkan dalam permasalahan ini tabarru' menyumbangkan harta, mensedekahkan harta, awalnya wirrujuk atau dia nggak meniatkan untuk kembalikan sama sekali. Nggak usah dibalikkan, niat dia pokoknya bantu toh. Lam yarji' maka uang tadi nggak balik. Paham ya? Antum punya hutang satu juta di suatu toko. Ada orang tiba-tiba bayarkan hutang antum. Antum perlu nggak balikkan hutang itu ke ke orang? Ke orang yang bayarkan hutang perlu nggak? Kalau dia nggak niatkan balik. nggak perlu. Hukum asalnya nggak perlu. Kecuali kalau dia ngomong, "Pak, hutang Bapak yang toko sebelah sana sudah tak bayarkan, Pak." Jadi otomatis kalau seperti itu Ya nanti kalau bapak sudah punya uang, tolong balikkan ke anak misalkan. Berarti otomatis dia ada niat untuk balik, maka wajib membalikkannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, wajib untuk membalikkannya. Mohon insyaallah. Ayo na'am. Ini penting. Jadi tergantung dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Kalau dia niat tabarruk, bantu, mensedekahkan hartanya, menyumbang cuma-cuma, ya udah berarti enggak dibalikkan. Kan kadang, kadang ada orang seperti itu kan, melihat orang kesulitan bayar utang dibayarkan dia semuanya. Tapi dia nggak pengen apa uang itu balik gitu loh. Nah, seperti itu sudah berarti nggak perlu kita balikkan lagi. Naam. Li'annahu lam yuwakkilhu wa lam ya'dhanlah. Karena orang yang punya hutang ini nggak pernah mewakilkan kepada orang yang bayarkan tadi itu dan nggak pernah mengizinkan dia. Ya enggak? Orangnya nggak tahu. Si A ini nggak tahu kalau si C ini bayarkan hutangnya kepada si B gitu loh. Si A punya hutang pada si B. Tiba-tiba datanglah si C itu loh. Bayarkan hutangnya si A yang ada pada si B. Si A nggak pernah mewakilkan kepada si C, nggak pernah juga mengizinkan kepada si C. Tiba-tiba si A mau bayar hutang ke si B ngomong, "Hutangku mau tak bayar." Kata si B sudah dibayarkan sama si C. Paham ya? Sudah dibayarkan sama si C sama si fulan. Udah berarti selesai. Dia kalau nggak niatkan balik nggak balik uangnya. Karena apa? Niatnya mungkin tabarruk. Paham ya? Tabarruk yaitu bersedekah, berinfak, cuma-cuma, pemberian, sumbangan seperti itu. Wa masa masailu fid dunyun allati la tahtat ila Ini semuanya permasalahan berkaitan masalah apa? Masalah hutang. Yang namanya hutang itu enggak perlu niat. Atau bayar hutang perlu niat? Enggak perlu niat. Antum datang kasih, sudah selesai. Bayar hutang enggak perlu niat. Kenapa? Kenapa enggak perlu niat? Karena bayar hutang itu kewajiban. Suatu kewajiban yang antum enggak niatkan tetap bayar itu loh. Ya enggak? Hutang-hutang kalau enggak ada niatan, wahana enggak niatan bayar hutang. Enggak ada. Atau niatan enggak niatan bayar hutang, bayar hutang gitu loh. Paham belum? Karena bayar hutang itu adalah suatu kewajiban yang mau enggak mau, niat atau tidak harus balikkan. Paham maksudnya? Jadi kalau bisa upayakan kalau enggak harus untuk berhutang jangan berhutang. Karena berhutang itu tanggung jawabnya besar. Kalau seandainya seorang hamba meninggal dunia dalam karena punya hutang, walaupun dia jihad fisabilillah itu termasuk penghalangnya di antaranya. Paham ya? Karena punya hutang tadi itu. Jadi hutang itu kalau enggak terpaksa jangan. Tapi kalau misalkan terpaksa ya silakan tafadhol tapi harus dikembalikan hutang tadi itu. Paham insyaallah? Naam. Kita selesaikan dulu, baliknya nanti baru kita baca hasyiahnya. Naam. Fa amma ma yahtaju ila niyyah kazakah wal kafar wan nadar. Adapun sesuatu yang enggak but yang apa? Sesuatu yang dibutuhkan niat seperti zakat, kafara, nadar. Perlu niat enggak itu? Zakat perlu niat enggak? Perlu niat enggak zakat? Perlu niat. Zakat perlu niat. Karena zakat kalau antum cuma ngasih uang ngasih beras misalkan 3 kilo, Pak. Antum enggak niatkan zakat, ya enggak sah. Ya enggak? Kalau zakat perlu niat, kafarah niat juga antum puasa 3 hari berturut-turut. Cuma puasa gitu aja padahal mau kafaratul yamin, enggak ada niatan, ya enggak sah. Paham ya? Kalau ini butuh niat ini ya. Nadar juga sama. Antum puasa 6 sehari untuk Allah Subhanahu wa taala karena untuk menunaikan nadar, tapi antum enggak niatkan untuk menunaikan nadar, ya enggak sah. Apa maksudnya ya? Kalau ini butuh niat tapi lu hutang, Mau nggak mau atau harus bayar tuh. Niat nggak niat harus bayar. Sehingga hutang nggak perlu nggak perlu membutuhkan apa? Niat. Orang bayarnya nggak perlu membutuhkan niat. Nah, paham maksudnya ya? wanaan na'am. Wa ghariha faman addaha an ghairihi lam yarji'. Dan juga yang selainnya, barang siapa ada orang yang menunaikan untuk orang lain, maka nggak akan kembali itu. Contohnya antum gini. Tapi seringnya orangnya izin dulu. Antum udah zakat belum, ah? Wah, anak enggak mampu nggak bisa zakat. Tak zakatnya aja ya jadi kewajiban kita sudah ditunaikan orang lain itu loh. Perlu nggak kita kembalikan ke orang lain itu? Nggak perlu. Paham belum? Eh seperti itu nah. Contohnya antum taruh di pondok. Datang Idul Fitri. Sebelumnya kan ada kewajiban zakat fitrah. Antum di sama orang tua antum. Kewajibannya itu ditunaikan semuanya. Perlu nggak antum istilahnya mengembalikan atau istilahnya harus zakat ulang? Nggak perlu. Paham belum? Karena sudah ada yang menunaikan itu loh. Eh seperti itu. Kan niatnya sudah ada mereka. Eh Li'anal ada'a la yufid. Dikarenakan penunaian ini tidak nah barakallahu fikum berfaedah. Maksudnya bagaimana? Dikarenakan ini sudah kewajiban per individu. Kalau ada orang menunaikan lagi, ya udah. Kita enggak perlu membalikan dia, yang salah siapa dia menunaikan. Ya enggak? Nah, seperti itu kan? Salah siapa dia menunaikan menunaikan hak kita dan kewajiban kita. Jadi upayakan dia ngomong dulu niat dulu. Ana mau nah barakallahu fikum eh, membayarkan apa kafarah misalkan. Ana mau nam barakallahu fikum membayarkan nadarnya misalkan. Ana mau bayarkan zakat antum. Terus terang itu loh ya, sehingga apa? Sehingga nampak perbedaannya nanti. Li'anna alladhi 'alaihi zakah wa nam nahwuha lam yuwakkil dafi'. Dikarenakan orang yang punya kewajiban zakat dan yang semisalnya dia enggak pernah mewakilkan kepada orang yang menunaikan tadi itu. Paham ya? Si A wajib zakat fitrah. Paham ya? tiba-tiba datang si B membayarkan zakat dia. Pernah nggak si A ngomong si B nanti tolong zakat itu dibayarkan? Pernah nggak ngomong itu? Nggak pernah. Tolong diwakilkan nggak pernah juga. Tiba-tiba si B langsung bayarkan zakat si A. Namanya. Seperti ini pada asalnya nggak ada faedahnya kalau dia nggak meniatkan dan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Enggak ada bicara terlebih dahulu. Karena nanti dia dua kali akhirnya menunaikannya itu loh. Si A bayar lagi karena enggak tahu ternyata sudah dibayarkan zakatnya. Oleh karena itu nanti dijelaskan lagi. Nah, barakallahu fikum oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kalau ingin membayarkan kewajiban orang lain berupa zakat, ngomong terlebih dahulu. Biar nanti tidak double gitu loh. Paham belum ini? Ya, na'am. Kita lihat bawah itu, baliknya tapi bagian bawah. Kata beliau, hadil qaidatu yanbaghi an yudhafa ilaiha qaidun. Kaidah ini seharusnya selayaknya disandarkan lagi kepadanya, ditambahkan lagi yudhaf, ditambahkan lagi kepadanya qayyidun suatu ikatan. Apa itu? Wa huwa al bari'al di bidzalik. Kalau orang lain itu dianggap sudah berlepas diri dari tanggung jawabnya dengan perbuatan tersebut. Paham belum? Maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya si A punya hutang kepada si B. Seberapa? 10 juta. Si C membayarkan kepada si B 10 juta juga. Si A sudah berlepas diri atau belum? Sudah berlepas diri karena sudah dibayarkan tadi. Dibayarkan hutangnya. Paham belum ini? Kata beliau penting sekali in bari al ghair dzalik. Ya, kalau orang lain itu sudah berlepas diri dari dari perkara tersebut, sudah enggak apa, sudah berlepas dari tanggung tanggung jawabnya. Fatakunul qaidah idan jika demikian dari kaidahnya man adda an ghairi wajiban yabra bihi bi niyatir ruju' alaih raja' wa illa fala. Barang siapa yang sudah menunaikan kewajiban orang lain yang dengan penunaian tersebut apa? dianggap sudah berlepas diri dengan niat nam agar kembali kepada dia, niatannya nanti membayarkan hutang posisinya nanti dia niatkan uang itu kembali ke dia, maka akan kembali. Wa illa fala. Kalau dia enggak meniatkan kembali hanya untuk atau infak dengan bayarkan hutang tadi itu cuma-cuma pemberian atau menyumbangkan hartanya Nah, maka nggak perlu dibalikkan lagi. Paham belum ini? Ada gambaran insyaallah ya? Ewa, ini penting sekali soalnya. Naam. Bihada tabayyana anna man adda an ghairihi wajiban falahu salasu halat. Ini penting ini, tiga keadaan ini. Dengan penjelasan ini nampak bahwasannya orang yang menunaikan kewajiban orang lain itu ada tiga keadaan. Paham ya? Eh? Kita punya hutang 5 juta dibayarkan sama orang lain. Itu ada tiga keadaan orang yang bayarkan tadi itu. Ima dia niatnya untuk uangnya kembalikan ke dia lagi hanya bantu sementara saja. Iman niatnya memang sodako, ngasih sumbangan gitu, nggak perlu dibalikkan. Kemudian ketiga nggak ada niatan, nggak ada niatan untuk sodako, nggak ada niatan untuk dibalikkan juga. Ada tiga kemungkinan itu. Kalau niatnya ingin dibalikkan tetap dibalikkan nanti. Kalau niatnya nggak dibalikkan juga ya dibalikkan. Kalau nggak ada niatan untuk dibalikkan, nggak ada niat untuk sodako juga, kembali ke hukum asal dibalikkan. Paham belum ini? Eh, Paham antum? Eh, ini penting ya, karena terkadang ada orang muslimin punya uang banyak gitu setelahnya ya, melihat si pula punya hutang langsung dibayarkan semuanya. Tapi ada tiga kemungkinan tadi itu. Tapi biasanya kalau orang muslimin itu membayarkan yang bayarkan itu tabarok biasanya. Tabarok itu berbuat baik, menyumbangkan hartanya gitu loh. Cuma-cuma tanpa imbalan. Nah, kita lihat yang pertama al-ula an yanwiya rujuk ini. An yanwiya rujuk. Orang tadi itu yang bayarkan hutang tadi itu meniatkan untuk kembali uang yang dipakai membayarkan hutang tadi itu dia meniatkan untuk kembali kepada dia uang, uangnya dikembalikan lagi gitu loh istilahnya dia hanya bantu sementara membayarkan hutang gitu loh intinya paham belum ini antum paham ayo kita lihat asalnya yang kedua anian wiyar tabarrok yang kedua dia meniatkan tabarrok memang niatan dia tujuan dia bayarkan hutang itu tabarru bersodakoh bersedekah atau ingin menyumbangkan hartanya jadi perlu nggak balikkan kita nggak perlu apa belum ini? Yang ketiga, an layar Yang ketiga ini dia enggak meniatkan sedikit pun. Bi an bi al-wajib an khairi bi qat'in nadhar an kaunihi yuridu ar-ruju' Yang ketiga ini orangnya Nah, barakallahu fikum tidak meniatkan sedikit pun, yaitu dia menunaikan kewajiban orang lain tanpa pandang bulu. Ya, enggak peduli dia. Nah, enggak ada istilahnya niatan untuk kembalikan uangnya atau enggak ada niatan untuk tidak dikembalikan. Jadi benar-benar ngasih itu aja. Belum. Nah, yang seperti ini bagaimana? Faida nawar rojo roja. Kalau ternyata dia niatkan niatkan kembali, maka kembalikan. Wa amma idalam yan yanwir rojo, pun pun yakun fi rojo niyatur wala adami. Adapun orang yang dia tidak ada niatan untuk dikembalikan harta tadi itu, tidak ada niatan dalam hatinya untuk dikembalikan, tidak pula untuk tidak dikembalikan, fa innahu la yarji'. ya? Maka harta tersebut tidak akan kembali. Amlum. belum? Nah, Berarti kalau fa innahu la yurja' berarti kembali ke harta. Berarti harta tersebut tidak akan dibalikkan. Paham belum insyaallah ya? Paham soalnya ini ya? Paham belum? Jadi tergantung dengan apa tadi? Niatnya. Innamal amalu binniyat. Jadi ada orang muslimin bayarkan hutang kita itu ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan pertama dia hanya membayarkan sesaat saja. Nanti tetap kita mengalihkan uangnya kepada dia lagi. Kemungkinan kedua tabarru', yaitu niatnya adalah menyumbangkan hartanya sehingga enggak perlu kita balikkan lagi. Kemungkinan yang ketiga apa? Enggak ada niatan tabarruk, tidak pula niatkan untuk balik, kembali ke hukum asal enggak dibalikkan. Paham maksudnya? Ya na'am. Jadi enggak perlu antum datang ke orangnya. Pak, tadi antum bayarkan hutang ana ya? Enggak perlu. Paham ya? Kalau dia, "Iya, mana? Dibalikkan ke anak ya." Udah, balikkan kita nanti ke dia. Tapi kalau hukum asalnya dia diam aja, tiba-tiba kita mau ke toko bayar hutang udah lunas, udah alhamdulillah. Enggak perlu kita nyari orangnya kemudian, "Pak, tadi Bapak bayarkan hutang anaknya." Paham ya? Sebenarnya enggak masalah, cuman enggak perlu gitu loh. Antum datang ke orangnya jazakallahu khairan enggak masalah. Cuman enggak perlu sebenarnya. Paham ya? Karena apa? Karena posisinya dia bertabarruk. Ya, tabarruk itu ingin berbuat baik, mencurahkan, memberikan atau menyumbangkan hartanya tadi itu. mohon salamnya ya. Ayo na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah berikutnya kata beliau Mas'alatun permasalahan yang baru. Mal hukmu ma idza adda rajulun an ghairihi daynan bi niyyati ruju' alaih falamma raja'a aba an yu'tiyahu haqqah. Masyaallah. Apa hukumnya? Ha? Orang yang sudah membayarkan hutang orang lain dengan niat kembali kepadanya. Jadi dibayarkan hutang orang lain itu niatannya nanti biar apa? Tetap ada niatan dikembalikan ke dia lagi uangnya. Falam raja'a aba. Tatkala dia balik enggan untuk dia memberikan haknya. Enggak mau ana pokoknya. Paham ya? Nah, salah siapa membayarkan hutangnya. Kan itu. Jadi gini loh. Si A ini punya hutang sama si B, si C membayarkan gitu loh. Tanpa sepengetahuan si A. Tiba-tiba si C ngomong si A, hutangmu di toko sebelah tak, tak bayarkan. Si A bilang alhamdulillah. Nyuruh siapa yang siapa yang nyuruh bayarkan? Gitu loh. Jadi si C nuntut itu loh, mana? Enggak ada kesalahan bagi si A, orang si A enggak tahu kan kalau dibayarkan sama si C. Urusannya itu si A dengan si B hutangannya itu. Si C tiba-tiba merasa kasihan dengan si A. Si A enggak merasa kalau dikasihani gitu loh. Paham belum? Jadi si C langsung datang ke si A, si A, hutangmu di toko pojok itu tak bayarkan. Mana? Balik ke balikannya ke anam Si A bilang, "Jazakallahu khairan, salah siapa?" Balik. Dibalikkan hutangnya, salah siapa? Maksudnya si A ini enggan untuk mengembalikan padahal si C niat untuk dibalikkan itu loh. Paham belum ini? Ayo itu permasalahannya itu. Antum paham enggak antum? Nah, al-jawab na'am barakallahu fikum yalzam bi'itahi. Harus dia tetap memberikannya. Li'anna qada'ad dain la yusyarat fi niyyah. Karena yang namanya bayar hutang itu enggak disyaratkan untuk niat. Antum bayar hutang enggak niat pun tetap sah pembayarannya. Paham ya? Jadi antum enggak perlu dari jauh nih anak mau niat bayar hutang. Enggak ada seperti itu. Antum datang langsung ngasih, ini Pak bayar hutangnya Pak. Tak lunasi Pak. Enggak sah itu loh. Paham ya maksudnya ya? Seperti itu. Kemudian berikutnya nomor satu itu bahwa itu walihada adafna fi asl qaidah qaidan wa huwa in bari al khair bihi. Maksudnya apa? Orang menunaikan kewajiban orang lain itu kalau orang itu merasa sudah berlepas diri dengannya. Kalau hutang sudah dibayarkan itu otomatis orang yang dihutangi kan sudah tenang santai dia, enggak penuntut lagi. Paham maksudnya ya? Enggak perlu nuntut lagi. Karena apa? Karena dibayarkan hutangnya tadi. Paham maksudnya nih? Naam. Li'anna man adda zakata an ghairihi biduni tawakkil. Ini kalau masalah zakat sekarang dikarenakan orang siapa? Naam barakallahu fikum yang membayarkan zakat orang lain tanpa dia mewakilkan minhu maka pada orang lain tersebut fa innal ghaira la yabra. Berarti yang lain itu belum berpas diri. Ya enggak? Karena dia enggak nyuruh gitu loh. Antum mau bayar zakat dibayarkan orang lain dulu. Enggak omong ke antum. Antum belum berlepas diri itu. Karena antum bayar zakat perlu apa? Ni niat. Paham belum? Nah, jadi perlu konfirmasi ulang. Antum bisa bayar zakat enggak? Karena terus terang enggak bisa. Kalau enggak bisa tak bayarkan. Selesai berarti. Tapi ini tiba-tiba bayarkan tanpa sepengetahuan kita gitu loh. Kita belum berlepas diri kalau seperti itu. Karena kita tahunya ya belum bayar, kita akhirnya bayar zakat. Kan double otomatis double. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di sini kata beliau. Li'anna daf'az az-zakah yahtaju min minal muzaki. Dikarenakan orang yang bayar zakat itu nah barakallahu fikum butuh niat. Butuh niatan dari orang yang na'am menzakatkan menzakatkan apa? menzakat tersebut. Fa idza kanat tahtaju ila niyyah wa addaha anhu ghairahu biduni tawkilin minhu fa innaha la tasih. Apabila butuh niat kok tiba-tiba ada orang membayarkan zakatnya orang lain tanpa diwakilkan ya, orang lain ini nggak mewakilkan sama sekali maka nggak sah zakatnya bayangkan ini nah, karena nggak tahu kan si A tahunya belum dizakati gitu loh dia malah malah mau bayar zakat lagi seharusnya apa yang dilakukan si C tadi itu ngomong sama si A ngomong sama si A sudah belum zakatnya ditunaikan gitu untuk apa untuk memastikan gitu loh paham soalnya ya ya na'am antum paham antum Awa, dan lihat sini. Wa alaihi fala nam yurd fala yurja ila man alaihi zakah. Maka orang tersebut yang sudah dibayarkan zakat tadi itu, na barakallahu fikum enggak perlu dikembalikan lagi kepada orang yang na barakallahu fikum sudah menzakati tadi itu. Enggak perlu dibalikkan. Nah, soalnya soalnya apa soalnya? Soalnya enggak ada perwakilan sama sekali waktu dia bayarkan. Paham Dia membayarkan zakat itu diperbolehkan kalau ada perwakilan itu loh. Si A suruh mewakilkan tolong zakat kami dibayarkan sana. Soalnya di sini nggak ada yang jual beras misalkan. Ya, tolong dibayarkan sana zakat kami misalkan. Perwakilan berarti kan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang bayarkan zakat tanpa ngomong sama orang yang sama orang yang wajib bayar zakat tadi itu nggak diperbolehkan. <clears throat> paham ya? Paham maksudnya? Kita lihat sini. Antum paham soalnya Ibrahim? Ayo, kita lihat sini. Kata beliau, "Li'anna dzalika hasala bidun idnin wala tawkilin wala wilayah." Karena membayarkan zakat ini terjadi tanpa seizinnya, tanpa perwakilan, tanpa juga nah barakallahu fikum kekuasaan dia. Paham belum? Jadi benar-benar dia membayarkan itu enggak ngomong gitu loh. Enggak izin terlebih dahulu bukan perwakilan juga. Fa in zahuman man alaihi zakah fa hal tabra bidzalika dhimmatu aw la. Nah, sekarang gini. Kalau ternyata si A tadi yang dibayarkan zakat setuju, ya udah enggak masalah, antum bayarkan. Setuju berarti ya? Nah, kalau udah setuju seperti itu, tanggung jawabnya sudah berlepas diri atau belum? Terlepas atau belum tanggung jawabnya? Si A wajib zakat, ternyata di zakatnya masih masih C. Si C ini kalau tidak ngomong, maka belum terlepas tanggung jawab si A. Si yang bayarkan zakat si A tanpa sepengetahuan si A. Maka kewajiban si A belum hilang. Nah, sekarang yang kedua, Si yang bayarkan zakatnya si A, tapi si A tahu dan setuju. Silahkan tepat tafadhol, bayarkan. Nah, kalau sudah seperti itu kira-kira bagaimana kira-kira? Eh, kira-kira bagaimana kira-kira? Dia sudah berlepas diri tanggung jawab atau belum? Itu loh, itu pertanyaannya. Kita lihat. Al-jawab Zahiru kalam mu'allif perhatikan di situ ya. Zahir ucapan mu'allif rahimahullah taala wa ghairihi dan juga yang lainnya minal ulama dari kalangan ulama-ulama yang ada annahu la yuzihu walau ajazah. Tetap tidak sah. Tetap enggak dianggap walaupun dia memperbolehkannya. Kenapa? Kita lihat. Li'annahu hina ma addaha lam yakun bitawqili min sahibiha. Ini penting nih. Karena ketika dibayarkan zakat itu bukan apa? Bukan perwakilan dari pemilik kewajiban yang berzakat tadi itu. Maklum, dia kan bayarkan enggak diwakilkan. Keinginan inisiatif si C sendiri itu loh. Si A ini kan enggak nyuruh itu loh. Paham ya? Enggak nyuruh kemudian dibayarkan masih C. Si C ngomong zakatmu tidak bayarkan. Bagaimana? Setuju atau enggak? Kemudian si A ngomong, "Ya udah silakan." Tapi sudah dibayar duluan itu, loh. Nah, itu kata beliau enggak sah. Kenapa enggak sah? Seharusnya ngomongnya itu sebelum dibayarkan. Karena apa? Karena untuk membayarkan zakat itu harus niat itu loh. Harus niat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum harus niat. Paham belum nih? Nah, niatnya penting ya. Jadi ini antum bisa bedakan enggak? Kalau yang pertama tadi itu dia tuh bayarkan tanpa ngomong. Setelah bayarkan baru ngomong. Kalau ini yang benar itu taukil. Taukil tuh si A ngomong tolong bayarkan zakat ana. Wahai si C, si C siap. Akhirnya sama si dibayarkan. Otomatisnya perwakilan. Paham belum? perwakilan itu nggak masalah. Eh? Paham soal ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kalau ngantuk wudu ya, terlihat sini. Kata beliau sini barakallahu fikum wahya labudda fiha minan niyyah karena dia harus ada niatan gitu loh. Wahuna hunaka qaulun akhar annahu idza ajaza fa innaha tujzi anhu wa nyam barakallahu fikum nam wa yarja'u dafi' ala man tajibu alaih. Di sana ada ucapan yang lain, pendapat yang lain bahwasanya apabila eh, orang yang dibayarkan zakatnya setuju dan memperbolehkannya maka sah-sah saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan kembalinya kepada orang yang menunaikan tadi itu atas apa yang telah diwajibkan atasnya. kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau pendapat yang terakhir ini berarti tetap sah-sah saja. Tetap sah-sah saja. Ini pendapat yang disebutkan pendapat yang terakhir ini. Tapi Tentunya kalau tawakil lebih jelas kalau tawakil. Tawakil perwakilan. Diwakilkan ke orang lain itu loh. Nah, masalah tunda karena annahu idza dafa'a az an ghairihi biduni tawkil minhu annaha la asy ala kaul. Kami sudah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang membayarkan zakat orang lain tanpa perwakilan, paham ya, tanpa ada unsur perwakilan, inisiatif dia sendiri, itu enggak dikatakan sah berdasarkan pendapat. Listiratin niyah karena butuh niat, syaratnya harus ada niat Fahal mithl dzalik man hajja an ghairihi biduni an yasta'dhina. Sekarang contohnya seperti itu, apakah juga sama orang yang menghajikan orang lain tanpa izin dulu sama orangnya? Belum, tanpa izin dulu sama sama orangnya. Nah, barakallahu fikum. Paham salah ya? Nah, sekarang sama atau tidak gitu loh. Menghajikan orang lain tanpa izin orangnya. Si A ini orangnya pas-pasan hidupnya. Datang si C menghajikan si A tanpa izin itu. Pulang dari haji ngomong, "Pak, Bapak itu tak hajikan kemarin." Wah, kaget kan si A? Nah, itu bagaimana itu? Al-jawab na'am sama katanya. Lakin kama qulna, akan tapi sebagaimana yang kami ucapkan, inna hunaka qawlan akhar. Di sana masih ada pendapat yang lain, annahu idza ajazahu fala ba'sa. Ini pendapat yang kuatkan. Kalau si A itu sudah mengizinkan, memperbolehkan, maka enggak masalah dibayarkan orang lain tetap sah. Intinya mengizinkan. tahu ya? Tapi kalau tanpa mengizinkan nggak tahu sama sekali ya kewajibannya belum belum apa? Belum terlepaskan dari tanggung jawabnya. Paham ya? Dia masih berkewajiban untuk menunaikan karena nggak tahu. Tapi kalau dia dikasih tahu, sudah diperbolehkan, tafadhal silahkan. Paham belum? Si C ini kerja di Saudi, TKI, tapi bisa dikatakan sukses lah kerjaan sana. Tukang bangunan kan harganya mahal sana, nggak sembarangan. Sehari kalau bisa dikatakan itu tukang bangunan bisa Na'am barakallahu fikum hafidzakumullah. Mungkin 500 ribu ada itu sehari Saudi itu ya, bukan bangunan itu. Tapi sukses dia. Akhirnya apa? Si T ini yang TKI ini nah ngomong sama si A yang ada di Indonesia. Ya akhi, antum tak hajikan mau enggak? Kata si A, tafadhal silakan. Akhirnya si T menghajikan si A. Sah enggak hajinya? Sah. Walaupun istilahnya dia suatu ketika mau haji ya Abdul karena dia sendiri kan. Cuman untuk masalah itu Nah, barakallahu fikum jazakumullah. Naam, selama sudah mengizinkan maka fala ba'sa maka enggak masalah. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah kaidah ini penting sekali. Intinya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Orang yang memberikan harta kepada kita berupa apa? menunaikan suatu kewajiban hutang atau semisalnya, dilihat lagi orangnya. Dia niat minta dikembalikan atau tidak. Kalau niat minta dikembalikan kita balikkan. Kalau niatnya tabarruk yaitu bersedekah atau berinfak atau memberikan karena sumbangan maka nggak perlu kita balikkan kalau nggak ada niatan tabarruk nggak ada niatan juga dibalikkan maka kembali ke masalah nggak dibalikkan paham salah ya eh wa nasallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin